diperintahkan untuk mencatat takdir empat perkara dicatat rizkinya dicatat amalannya dicatat ajalnya dan dicatat pula keadaannya sengsara atau bahagia maka kata Rasulullah SAW fawalladhi la ilaha ghairuh demi yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia Sesungguhnya salah seorang kalian ada yang beramal dengan amalan ahli surga hingga ketika antara dia dengan surga tinggal sehasta lagi tiba-tiba didahului oleh catatan takdir maka dia beramal dengan amalan penduduk neraka kemudian dia masuk neraka demikian pula salah seorang kalian ada yang beramal dengan amalan ahli nar amalan penduduk neraka sampai tinggal sehasta lagi dia masuk neraka tiba-tiba didahului oleh catatan takdir, maka dia beramal dengan amalan ahli surga dan dia masuk surga. Maka keterangan atau syarahnya sudah dibahas sekian kali pertemuan, alhamdulillah. Dan sekarang mudah-mudahan ini yang terakhir adalah catatan syarah tentang masalah khawatimul a'mal dan al-qada wal qadar. Masalah takdir dan masalah khatim khatimah. Ada seorang yang mendapatkan husnul khatimah, ada seorang yang mendapatkan suul khatimah. Dan ternyata mereka-mereka yang mendapatkan suul khatimah, mereka-mereka yang mendapatkan akhir yang jelek. Mungkin kita akan heran kenapa kok dia dari awalnya beramal ahli surga, tiba-tiba di akhirnya beramal ahli neraka. Ternyata kata Ibnu Rajab rahimahullah, wa fil jumlah Fal khawatimu mirasus sabiq. Maka ringkasnya. Karena sudah disinggung, maka Ibn Rajab menyatakan ringkasnya. Bahwa khawatimul a'mal, akhir dari kehidupan manusia, ada yang baik, ada yang jelek, itu merupakan mirasus sabiq. Hasil dari apa yang sudah dia lakukan masa lalu. Sepanjang hidupnya maka akhirnya atau hasil terakhirnya adalah ketika khatimahnya suul khatimah atau husnul khatimah. Berarti walaupun dalam keadaan seseorang yang sepertinya beramal dengan amalan ahli surga, ternyata di akhirnya dia beramal dengan amalan ahli nar. Ternyata amalan ahli nar yang dilakukan di akhir hidupnya yang merupakan suul khatimah itu ternyata diakibatkan penyakit yang tersembunyi dalam hatinya selama dia hidup muncul aslinya di akhir hidup dia. Fakulu dalika sabaqa fil kitab sabiq dan semua itu sudah tercatat di dalam catatan kitab yang terdahulu yaitu Lauhul Mahfuz. Wa min huna kana yashtad khauf salaf. Oleh karena itulah maka kaum salafus saleh para ulama dari kalangan salaf yastad khaufuhu mereka sangat dahsyat ketakutannya. Dan sudah kisahkan atau sudah kita baca riwayat tentang seseorang yang berjihad fisabilillah dan dia ma taraka faddan wala syadzan illa taba'ahu seorang mujahid fisabilillah yang tidak melihat orang asing selain pasukannya berarti bukan muslimin kecuali disikatnya dengan pedangnya dan dikejarnya sehingga dia membunuh sekian banyak orang sampai para sahabat menyatakan demi Allah Hari ini tidak akan ada yang mendapatkan pahala lebih banyak dari orang ini. Karena banyak membunuh musyrikin, membunuh kafirin. Ternyata Rasulullah mengatakan dia min, huwa min ahli nar. Dia termasuk ahli neraka. Maka sahabat-sahabat tadi terheran-heran kenapa kok dikatakan ahli nar. Ternyata ketika dilihat oleh seseorang sahabat, dia berakhir atau mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ikhwan ibn azakumullah, dia letak akan pedangnya dengan terbalik, yang tajamnya di dadanya, dan pegangannya, gagangnya di bumi, dan kemudian dia rebahkan dirinya di pedangnya, maka tebuslah memenuhi atau melewati dadanya. Dan matilah dia dengan bunuh diri ketika dia tidak merasakan atau tidak kuat merasakan sakitnya. Ini khonifidina azakumullah, Allah tunjukkan akhir hidupnya. Yang sesungguhnya, kata Imam Rajab, itu adalah hasil dari apa yang tersembunyi di masa hidupnya. Maka terlihat di akhir hidupnya. Oleh karena itu, para salafus saleh, para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, yastaddu khawfuhu atau yastaddu khawfuhum, sangat dahsyat ketakutan mereka terhadap khatimah. Apa yang akan terjadi nanti di akhir hidup saya? ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق di antara mereka ada yang dalam keadaan terus gundah gulana terus dalam keadaan bimbang memikirkan apa yang akan terjadi nanti tentang akhir hidupnya wa qad qila inna qulubal abrar sawabiq yakni apa yang telah lalu kenapa yang dipikirkan adalah suul khotimah tapi yang dia pikirkan adalah apa yang lalu karena mereka paham bahwa su'ul khotimah akan terjadi karena akibat perbuatan yang lalu. Maka mereka memikirkan apa yang sudah saya lakukan. Dosa apa yang saya belum taubat. Atau dosa apa yang mungkin akan mempengaruhi saya. Terus gelisah mereka. Dan selalu seakan-akan dia dikejar-kejar dosa. Dan terus dalam keadaan mengharapkan untuk mendapatkan husnul khatimah. Dan takut dari su'ul khatimah. Ini keadaan salafus saleh. Waqad qil dan telah dikatakan inna qulubal abrar mu'allaqatun bil khawatim. Dikatakan dalam ucapan-ucapan para ahli hikmah bahwasanya hatinya orang-orang baik, hatinya orang-orang saleh itu memikirkan tentang bagaimana akhir hidupnya. ya Yani bil khawatim. Yaquluna madza yuktabu lana mereka mengatakan dalam hati mereka, "Maza yuhtamulana?" Akan ditutup hidupku dengan apa? Dengan suul khatimah atau dengan husnul khatimah? Karena mereka tidak tahu qada wal qadar. Kalau mereka tidak mengerti apa yang Allah takdirkan nanti, maka mereka gelisah dan memikirkan bagaimana akhir hidup saya ini suul khatimah atau husnul khatimah. Ini kulubul abrar yang dipikirkan nanti bagaimana akhir hidup saya. Adapun kulub, hati-hati orang yang bodoh, hati-hati orang yang tidak mengerti ilmu, mereka membanggakan apa yang dilakukan sekarang. Saya sudah begini, saya sudah begitu. Saya sudah puasa, saya sudah sholat, dan saya sudah beramal soleh. Sekarang, lah besok. Nanti, kalau kamu mati, apakah di atas husnul khatimah atau di atas suul khatimah? Dia tidak tahu. Maka ikhwanifidina azakumullah qulubul abrar mu'allaqatun bil khawatim. Hati-hatinya orang-orang abrar, orang-orang yang baik, yang saleh selalu berkaitan dengan akhir dari hidupnya. Wa qulubul muqarrabin mu'allaqatun bis sawabiq yaquluna madza sabaq lana. Sedangkan hatinya orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat dan takarrub bergantung kepada apa yang telah dikerjakannya masa lalu dalam artian menyesali perbuatan-perbuatan masa lalunya. Saya pernah begini, saya pernah begini. Apakah saya akan mendapatkan husnul khatimah atau akan mendapatkan su'ul khatimah? Wabaka ba'du sahabah. Dan sebagian para sahabat menangis inda mautihi. Menangis ketika matinya. Yani ketika akan matinya. Fasu'ila an dalik maka ditanyakan kepadanya, mengapa engkau menangis? Faqala, maka sahabat tadi menjawab, Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala qabada khalqahu qabdatain." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mematikan makhluknya dua kali. Faqala haula'i fil jannah wa haula'i fil nar mereka ini adalah di dalam jannah dan mereka yang satu dalam neraka. Atau qabd bermakna digenggam, dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia dalam masa ketika calon-calon manusia yakni min duhuri Adam dari tulang punggung Adam sudah dikumpulkan oleh Allah calon-calon manusia dan sudah Allah pisahkan ini untuk neraka ini untuk surga demikian pula ketika di perut ibunya sudah dicatat syakin am Sa'id dia akan bahagia atau akan sengsara sudah dicatat keadaannya maka ikhwanifidina azakumullah kata sahabat tadi wala adri fi ayyi qabdataini kunt dan aku tidak tahu di genggaman yang mana dari genggaman tadi Allah menggenggam calon-calon makhluk yang sebagian untuk surga dan mengenggam yang lain untuk neraka. Hadza jannah wa hadza nar. Ini untuk surga dan ini untuk neraka. Kata sahabat tadi dan aku tidak tahu, aku termasuk yang mana? Apakah di surga atau di neraka? Apakah di genggaman yang satu atau di genggaman yang lain? Maka dia menangis karena dia tidak tahu apa yang Allah takbirkan nanti. Faqala ba'du salaf, sebagian salafus salaf juga menyatakan, ma abkal uyun ma abkahal kitab sabiq sungguh tidak ada yang membuat nangisnya mata-mata ini nggak akan ada yang mencucurkan air mata ini kecuali apa yang telah membuat nangis apa yang dibikin nangis oleh kita sabiq catatan yang telah lebih dulu berarti mereka para sahabat beramal soleh mereka berupaya dan berusaha tetapi ketika mengingat bahwa sudah ada catatan surga atau neraka. Sudah ada catatan yang sabit yang lebih dulu qabla khalqis samawati wal ard sebelum diciptakannya langit dan bumi, sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 ribu tahun sudah dicatat dia di surga atau di neraka. Maka Ibn Ibn azakumullah mereka menangis dan ketakutan dengan apa yang sudah dicatat tadi. Dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa memilih di mana dia? Di sini apa di sana? Maka dia hanya pasrah kepada Allah dan menangis. Aku tidak tahu, aku ditakdirkan di surga atau di neraka. Ikhwanibillah azakumullah. Berkata Sufyan kepada beberapa orang saleh. Rahimahullah. Hal abkaka qab ilmallahi fi. Sufyan rahimahullah menanyakan kepada orang-orang saleh tadi, Apakah pernah membuat nangis kamu? Ilmu Allah tentang kamu? Yani apakah engkau tidak menangis dengan ilmu Allah tentang kamu bahwa kamu di surga atau kamu di neraka, sedangkan kamu tidak tahu dirimu sendiri di surga atau di neraka? Faqala lahu dzalika rajul maka orang saleh tadi berkata, "Taraktani la afrah abadan." Sungguh Engkau tinggalkan aku dalam keadaan tidak akan gembira selama-lamanya. Maaf rah abadan, artinya aku tidak lagi bisa gembira selama-lamanya karena memikirkan apa yang diucapkan oleh Sufyan rahimahullah yakni bahwa kamu di dalam ilmu Allah itu sudah ditentukan surga atau neraka. Kamu tidak tahu. Apakah tidak membuat nangis kamu? Maka karena ucapan ini diucapkan kepada seorang yang soleh, maka orang soleh tadi dalam keadaan menangis dan mengatakan, aku tidak lagi akan bisa gembira setelah ini. Wakana Sufyan yastaddu qalaquhu min sawabik wal khawatim. Sedangkan Sufyan, dia sangat bimbang dan terus dalam keadaan menangis. Minat sawabik wal khawatim. Karena sawabik dan karena khawatim. Berarti beliau dengan istilahnya Ibn Rajab termasuk golongan muqarrabin dan termasuk golongan abrar. Al-abrar memikirkan khawatir dan muqarrabin memikirkan khawatir. Sedangkan Sufyan rahimahullah memikirkan khawatir dan sawabiknya. Fakana yabki, maka beliau menangis. Wa yakul, dan berkata, "Akhafu an akuna fi ummil kitabi syaqiyya." Sungguh aku khawatir kalau aku ini ternyata dicatat di dalam kitab Lauhul Mahfud sebagai orang yang akan sengsara. Wayabki dan menangis. Wayakul sambil berkata, Akhafu an uslabul iman endal maut. Aku khawatir dicabut keimananku di akhir hidupnya. Karena ingat hadis tadi, hadis yang sedang kita bahas, yaitu hadis yang Rasulullah SAW menyatakan di dalamnya ada seorang yang beramal dengan amalan ahli jannah sampai ketika sejengkal lagi atau sehasta lagi akan masuk surga tiba-tiba berubah dan beramal dengan amalan ahli nar maka kata Sufyan aku khawatir jangan-jangan di akhir hidupnya aku dicabut keimanannya dan beramal dengan amalan ahli nar dengan amalan penduduk neraka wa Malik ibni Dinar dan juga Malik ibni Dinar yaqumu tulal laila. Dia bangun tengah malam atau sepanjang malam qabidan ala lihyatih sambil memegang jenggotnya. Wa yaqul kemudian berkata, "Ya Rabbi, qad alimt sakin al-jannah min sakin an-nar, fa fi ayyi daraini manzil malik?" Ya Rabbi, Engkau mengetahui Siapa orang yang akan tinggal di surga dan siapa yang akan tinggal di neraka? Maka di manakah tempatnya Malik? Eh, tempat dirinya. Di manakah tempatku Malik ibni Dinar? Dia dalam keadaan memegang jenggotnya dan terus gelisah. Engkau ya Allah tahu siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Sedangkan manusia tidak tahu sesoleh apapun dia, belum tentu dia dalam keadaan terus selamat sampai akhir hidupnya. Karena diberitakan oleh Rasulullah SAW dengan berita bahwa ada orang yang beramal dengan penduduk surga, ternyata di akhirnya dia kufur, sesat, dan masuk neraka. Dan ada yang kebaliknya beramal dengan ahli nar atau beramal dengan amalan neraka. Sampai ketika hampir mati dia berubah. Maka walaupun Malik ibn Dinar seorang alim seorang yang saleh, abid ahli ibadah, tapi tetap dia tidak yakin di akhir hidupnya apakah akan tetap seperti itu atau berubah. Maka bangun salat malam, tengah malam tahajud dan kemudian dia duduk berdoa pada Allah dan kemudian dia memikirkan akhir hidupnya. Ya Allah, ya Rabbi, Engkau mengetahui siapa yang akan masuk surga dan siapa yang masuk neraka Sedangkan aku tidak tahu. Maka di manakah aku nanti? Ayyud daraini sakinu Malik. Di tempat yang mana akan tinggal Malik ibni Dinar. Ini menunjukkan. Kalau para ulama tidak ada yang ujub binafsihi. Tidak ada yang bangga diri. Dan kemudian ujub mengatakan saya penduduk surga. Tidak ada satu pun Kalau ada orang yang seperti itu tidak dianggap ulama. Karena innama yakshallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Sehingga orang semakin berilmu, dia semakin takut kepada Allah dan semakin mengerti qada wal qadar, dia semakin gelisah dan semakin tawakal penuh kepada Allah dan doanya, salatnya terus dalam keadaan berharap-berharap dalam keadaan khawatir akhir hidup dia apakah su'ul khatimah atau husnul khatimah. Wa qala Hatimul Asam. Berkata pula seorang yang saleh, seorang ulama Hatim Al-Asam. Man khala qalbuhu min dzikri arba'ati aqtarin fahuwa mughtar. Barang siapa yang hatinya kosong dari memikirkan empat perkara ini, maka orang itu sedang tertipu Falayak manusia maka dia tidak aman dari bencana dan kesengsaraan di akhirat nanti. Ini barang siapa yang tidak memikirkan empat ini dan tidak peduli dengan empat ini, maka berarti orang ini dalam keadaan muhtar. Muhtar itu tertipu. Dalam keadaan dia sudah tertipu dengan dunia dan melupakan agama atau melupakan akhirat. Apa itu empat perkara? Yang pertama, khataru yaumil misaq. Hina qala haula'i fil jannah wala ubali wa haula'i finnar wala ubali. Yang pertama mengerikannya hari misak, hari ditimbangnya manusia, hari dihitungnya manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala atau yang dimaksud misak adalah uh, ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang masalah calon-calon manusia yang Allah ambil dari punggung Adamnya dan punggung Adam kemudian Allah persaksikan dengan misal dengan perjanjian Allah birabbikum qalu bala syahidna Allah sudah pisahkan ini haula fil jannah wala ubali dan ini dalam neraka wala ubali sedangkan kita tidak tahu apakah kita termasuk yang di sana atau termasuk yang di sini barang siapa yang tidak memikirkannya maka dia tertipu dengan dunia Fala yu'lam fi ayil fariqaini kan. Sedangkan dia tidak tahu di kelompok yang mana dia ketika itu. Ketika Allah pisahkan ini untuk surga, ini untuk neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, hina khuliqa fi dhulumatin thalas. Ketika Allah ciptakan dia di kegelapan yang tiga. Sampai yang berakhir di perut ibunya. Fanudiyal ma malak bisa'ada wa syakawah. Kemudian malak, malaikat yang ditugaskan disuruh oleh Allah untuk mencatat dia bahagia atau sengsara. walayadri yadri aminan ashqiyaihu aminat su'ada. Sedangkan dia tidak tahu apakah dia dari golongan yang bahagia atau golongan yang sengsara. Ya, ini ketika di perut ibunya setiap kita satu orang dari kita sudah dicatat oleh malaikat ini akan sengsara, ini akan bahagia. Ini akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dunia dan akhirat dan ini mendapatkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Sedangkan kita seluruhnya tidak tahu waktu itu kita dicatat kemana. Termasuk suada yang berbahagia atau asqiya yang akan sengsara. Wasalis yang ketiga, Zikru haulil muttali' wa la yadri ayubshar biridallah ambi Dan kemudian tentang haulul muttali' kengerian yang akan muncul di akhir zaman. Yani hari kiamat. Wala yadri ayubsyaru biridallah. Dia tidak tahu apakah dia akan diberi gem kabar gembira dengan keridhaan dari Allah atau dikabar diberi kabar dengan kabar yang mengerikan yaitu dengan kemurkaan Allah. Dan hari kiamat ada istilah hari kiamat yang akbar atau kiamat yang paling besar yaitu hak kehancuran dunia ini dan ada hari akhir bagi pribadi-pribadi masing-masing. Apa hari akhirnya bagi setiap manusia? Kematian. Dan setiap orang yang dicabut nyawanya dalam keadaan diberi berita gembira atau diberi berita yang mengerikan. Kalau dalam keadaan dia adalah seorang yang saleh, maka diberi kabar gembira irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai ruh, keluarlah kepada Rabbmu dalam keadaan mendapatkan keribuan dari Allah yang mendapatkan betul-betul keribuan dari Allah disebutkan radiyatan mardiyah. Ini berita gembira. Berarti yubsyar biridal, biridallah diberi kabar gembira bahwa Allah ridho pada kamu. Sedangkan orang-orang yang kafir atau orang-orang yang sesat, yang su'ul khatimah, maka dicabut dengan paksa dan diberitakan dengan kemurkaan Allah. Allah memerintahkan malaikat tadi mencabut sambil dipukul punggungnya dan sambil dipukul oleh malaikat tadi. Ikhwan ibn ini su'ul khatimah. Jeleknya khatimah dia. Maka barang siapa yang tidak memikirkan yang ketiga ini, nggak memikirkan nanti saya bagaimana? Walayadrihu. dan dia tidak tahu apakah dia termasuk yang akan diberitakan dengan berita gembira ketika matinya atau yang akan diancam dan dipukul ketika matinya. Dia tidak tahu. Warrabih. yang keempat, yauma yasdurun nasu ashtatan. Yang Allah sebutkan dalam surat Zilzal, Zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di sana Allah katakan, yauma yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ketika manusia dibangkitkan dan kemudian melihat apakah dia termasuk orang yang mendapatkan kebaikan karena amalannya atau dia mendapatkan kejelekan karena amalannya. Walayadri ini tariqaini Sedangkan dia tidak tahu jalan yang mana yang dia jalani. Atau kemana dia akan berjalan. Ikhwanibidina Empat perkara. Ketika awal calon-calon manusia Allah pisahkan. Sebagian untuk neraka, sebagian untuk surga. Kita tidak tahu kita di mana. Yang kedua, ketika di perut ibunya sudah dicatat dia akan sengsara atau bahagia, juga kita tidak tahu. Yang ketiga, ketika mati nanti, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Juga kita tidak tahu. Yang keempat, dalam keadaan nanti dibangkitkan, apakah dia akan melihat amalannya yang saleh atau dia akan melihat amalan yang jelek yang menyengsarakan dia? Dia juga tidak tahu. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى hari itu dia akan melihat amalannya sekecil apapun baik ataupun jelek maka Allah, kalau empat perkara ini kita tidak tahu, bagaimana mungkin kita bisa tenang? Harusnya kita terus dalam keadaan takut kepada Allah dan mengkhawatirkan. Kedua-duanya itu mengkhawatirkan perkara-perkara yang jelek dan mengharapkan perkara yang baik. Ini dikatakan oleh Hatim al-Asam, barang siapa yang tidak memikirkan empat perkara ini, berarti dia muktarun, tertipu dengan dunia, terlalaikan dengan dunia. Hatta zurtumul maqabir. Sampai masuk ke dalam kubur. alha Alhaakumut takathur. Kalian terlalaikan oleh mengumpulkan harta. Oleh takathur memperbanyak harta, mengumpulkan dunia yang semuanya akan ditinggal olehnya dan dia lupa terhadap empat perkara ini. Kamu itu di mana? Ditakdirkan oleh Allah yang mana? Dan kamu dicatat dalam perut ibumu seperti apa? Kita tidak tahu. Maka khanifudina azakumullah inilah yang menyebabkan para ulama, para salihin dalam keadaan selalu takut walaupun amalan mereka saleh. Selalu dalam keadaan takut walaupun amalan mereka Masya Allah. Karena mereka memikirkan empat perkara ini dalam keadaan tidak diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepastiannya dia di mana. Sahal At-Tasturi menyatakan rahimahullah al-murid khafu an yubtala bil ma'asi wal 'arif khafu an yubtala bil kufri kata Sahal At-Tasturi seorang yang murid murid ini masih pemula tingkatan imannya masih di awal khafu an yubtala bil ma'asi dia takut untuk tertimpa kemaksiatan-kemaksiatan. Wal arif adapun orang yang mengerti, yang memiliki ilmu ma'rifah lebih tinggi dari muridin, ya khafu an yubtala bil kufur, justru dia takut dengan kekufuran. Perhatikan. Kenapa demikian? Karena murid masih menghitungnya dengan kemaksiatan dan kebaikan, ketaatan. Saya beramal taat, alhamdulillah dan saya khawatir jangan sampai beramal dosa. Dia takut dengan dosa. Tetapi orang yang arif mengerti dan lebih paham dari orang tadi. Untuk takdir Allah tidak mustahil. Yang mukmin jadi kafir. Tidak mustahil orang yang beramal ahli jannah berubah menjadi orang yang beramal dengan amalan ahli nar. Tidak mustahil tuh. Tapi bagi orang yang imannya rendah, masa orang kayak gini masih kufur, akan kufur. Coba masing-masing kita memikirkan. Mungkinkah kita kafir nanti suatu saat? Pasti jawabannya dalam hati, ah oh, masa iya? Ya, gak mungkin. Ya. Kenapa? Karena iman kita kepada qada wal qadar tidak tinggi seperti para ulama. Ya. Tapi para ulama membaca hadis tadi. Hadis yang menyatakan ada seorang yang beramal dengan amalan ahli surga. Dan kemudian diakhiri dengan amalan ahli neraka dan masuk dalam neraka yang tadinya mukmin kemudian dia kafir dan juga membaca hadis dari Rasulullah SAW yang menyatakan ada seorang yang pagi mukmin sore kafir dan ada yang sore dalam keadaan mukmin paginya dia kafir menjual imannya dengan arab dunia menjual imannya dengan kenikmatan dunia berarti tidak mustahil pagi mukmin sore kafir dan tidak mustahil sore mukmin pagi kafir seorang yang dalam keadaan wanita yang solehah secara bohirnya, kita tidak tahu batinnya. Di masyarakat dikenal dia Masya Allah, memakai hijab lengkap. Tiba-tiba dia membunuh anak-anaknya dan membunuh dirinya. Terjadi atau tidak terjadi? Terjadi. Sampai orang-orang semuanya heran dan tercengang kejadian seperti ini. Bukan orang-orang awam, orang yang ngaji, mutahajibah, wanita yang memakai hijab, memakai cadar. Dalam keadaan seperti itu kejadiannya. Subuh khatimah, akhirnya dengan akhir yang su. Juga ada yang sebaliknya, yang lebih ngeri dari itu. Seorang alim, ulama, dikenal sebagai orang yang berilmu Tiba-tiba dia terfitnah dengan kebid'ahan filsafat dan kemudian terus dia bergelimang dalam filsafat dan berakhir dengan menjadi seorang ateis. Terjadi di Yaman. Tadinya ahli sunnah, pembela sunnah, dan buku-buku awalnya membela sunnah dan mencaci maki dan mencerca filsafat dan kesesatan. Ternyata berakhir bukan hanya pada filsafat berakhirnya, tapi pada ateis, kafir, tidak percaya Tuhan maka orang-orang yang murid, murid masih pemula, imannya masih di bawah, dalam keadaan dia cuma mengkhawatirkan kemaksiatan. Karena dia tidak menyangka, apa mungkin saya jadi kafir? Nggak mungkin. Tapi khawatirnya dosa-dosa saya. Saya akan berbuat dosa, saya khawatir saya akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi orang yang lebih tinggi imannya justru lebih takut. Yang lebih tinggi imannya justru dia dalam keadaan ya an yubtala bil kufur, takut untuk ditimpa kekafiran. Wa min huna kana sahaba wa man ba'dahu min as-salaf salih yakhafuna ala anfusihim nifaq. Oleh karena itu, para sahabat dan orang-orang yang setelah mereka dari kalangan salafus saleh, mereka mengkhawatirkan kemunafikan pada dirinya. Apa kemunafikan? Kekufuran yang ada pada seseorang yang dalam keadaan dohirnya muslim. Itu mereka khawatirkan. Qala wa yastaddu qalaquhum fi jaz'i wa jaz'ihim wa jaz'uhum minhu. Dan ketakutan mereka, kebimbangan mereka terhadap penyakit nifak itu dalam keadaan terus menguasai dia. Seperti riwayat Hambalah yang datang kepada Abu Bakar Siddiq dengan menyatakan nafaqah Hambalah, nafaqah Hambalah. Kata Abu Bakar, apa maksud munafakah handalah? Artinya handalah mengkhawatirkan. Saya munafik, saya munafik, saya munafik. Kata Abu Bakar, apa yang kamu maksudkan? Saya munafik. Saya itu kalau di depan Rasulullah dalam keadaan iman saya seperti melihat surga dan neraka. Tetapi ketika saya pulang ke rumah, saya kembali bersenda gurau dengan istri dan anak-anak sehingga seakan-akan saya lupa dengan surga dan neraka. Kata Abu Bakar, kalau begitu, aku pun seperti kamu. Jangan-jangan saya munafik. Abu Bakar pun mengkhawatirkan dirinya. Jangan-jangan saya munafik. Mari kita akan menuju Rasulullah. Menemui Rasulullah. Dan keduanya menyatakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah nafakah hazbalah. Nafakah hazbalah. Kata Rasulullah. Apa yang kamu maksud? Apa yang kamu katakan? Ya Rasulullah aku demikian dan demikian. Maka Rasulullah menjawab dengan kalimat kalau saja engkau bisa menjaga dirimu seperti engkau di hadapanku terus menerus la safahatkumul malaikah niscaya malaikat akan menyalami kamu. Sofah itu menyalami dengan tangan. Akan uh, salaman dengan kamu. Ini menunjukkan kalau sahabat mengkhawatirkan kemunafikan. Kalau fal mu'min yakhafu ala nafsihi nifaqal asghar. Seorang yang beriman mesti akan mengkhawatirkan pada dirinya kemunafikan yang kecil wa yakhafu an yaglib alaihi 'inda al dan khawatir nifak yang kecil, kemunafikan yang kecil tadi menguasai dirinya nanti di akhir hidupnya ketika matinya. Kemudian menjadi seorang munafikun khalifan. Fayukhrijuhu ila nifaqil akbar dia khawatir ketika matinya sudah menjadi kemunafikan yang besar yang mengkufurkan. Kama taqaddama anna dasa'is su al-khafiyah tujib su al-khatimah. Sebagaimana telah lewat bahwa apa yang tersembunyi dari kejelekan-kejelekan di dalam jiwa seseorang bisa jadi dia akan menyebabkan su'ul khatimah di akhirnya. Sedangkan benar nifat yang kecil sangat mungkin terjadi pada kita. Dan nifak yang kecil itu terus menerus dalam keadaan semakin tumbuh semakin tumbuh dan dikhawatirkan ketika mati dalam keadaan dia sudah menjadi munafiqan khalifan yang berarti suul khatimah ini dikhawatirkan oleh orang-orang yang mukmin, yang dikhawatirkan oleh para sahabat, yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang dalam keadaan dia tinggi imannya dan tinggi ma'rifahnya mengenali Allah dengan sebenar-benarnya dan mengenali sifat-sifat Allah dan ketentuan-ketentuan Allah dalam qada wal qadar. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yukthir an yaqul fi duai dan Nabi alaihi salatu wassalam terus memperbanyak doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik Rasul ya Nabi Alaihissalam selalu berdoa kepada Allah wa dan memperbanyak ucapan doa ini yaitu ya muqallibal qulub wahai yang membolak-balikan hati tetapkan hatiku di dalam agamamu ini menunjukkan kalau Rasulullah SAW dalam keadaan memiliki iman dan ma'rifah yang paling tinggi dari seluruh manusia sehingga dia tahu yang membolak-balikan hati adalah Allah al-qulub baina usba'aini min asabi'ar rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Hati-hati manusia itu di dua jemari Allah, Allah bolak-balikan sekehendaknya. Maka jangan mengatakan tidak mungkin. Masa saya jadi kafir? Tidak mungkin. Mungkin. Maka kita berdoa dan berharap kepada Allah dan berusaha terus agar menjaga hati kita agar tetap beriman, menjaga amalan kita agar tetap saleh dan berdoa ya muqallibal qulub, Sabit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami dalam taat kepadamu. Terus berdoa seperti itu. Karena tahu yang membolak-balikan hati adalah Allah, bukan dia. Maka dia berupaya. Tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dan jangan terlalu yakin dengan sesuatu yang kamu tidak tahu. Saya akan begini nantinya, saya akan baik, saya akan selamat, saya akan husnul khotimah, saya akan masuk surga. Ini semua belum pasti. Bagaimana mungkin yakin terhadap sesuatu yang belum pasti? Maka Ibn Ibn Azakumullah, kalau Rasulullah memperbanyak doa ini, apalagi kita kaum muslimin, yang lebih mungkin untuk dibalik hatinya kepada kesesatan-kesesatan. Faqilalahu ketika Nabi memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, sabit tetapkan hati kami di dalam agamamu, ditanya oleh para sahabat, ya Nabi Allah, aman nabika wa bima ji'ta bih, fahal takhafa alaina? Wahai Nabi Allah, kami telah beriman kepadamu dan kami telah beriman dengan apa yang kamu bawa Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Faqala na'am. Kata Nabi, iya. Masih mengkhawatirkan. Bayangkan. Para sahabat di mana letaknya? Kalau dibandingkan dengan kaum muslimin sekarang. Nggak bisa dibandingkan. Dia tinggi di atas. Mereka di atas kita jauh. Mereka telah mendahului kita dengan kuda-kuda yang tangguh, yang cepat. Sedangkan kita di belakang merangkak. Tetapi Rasulullah ketika ditanya, Ya Rasulullah, bukankah kami telah beriman kepadamu dan beriman dengan yang kau bawa? Apakah kau masih mengkhawatirkan kami? Naam. Iya. Innal qulub baina isba'aini min asabi'illah. Karena yang namanya hati itu di tangan Allah. Namanya hati di dua jemari Allah Azza wa Jalla. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendaknya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Nawas bin Sam'an dan juga oleh Tirmizi dan sahahul Albani dan Syekh Al Albani mensahihkan hadis ini. Ikhwan Jika demikian berarti masalahnya bukan hanya usaha kita. Kalau usaha kita saya pengen begini, saya pengen tetap istiqomah. Iya, kita semua ingin istiqomah. Tetapi kalau sudah dikaitkan dengan masalah takdir, dengan hati yang di tangan Allah yang Allah bolak-balikan sekehendaknya, kita khawatir. Kita takut karena kita tidak tahu masa yang akan datang. Kita tahu yang sekarang kita kerjakan. Besok, lusa, tahun depan, dan nanti ketika kita mati, kita tidak tahu. Oleh karena itulah diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ummu Salamah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam karena yuksir fi doahi fi doaihi bahwa beliau memperbanyak doanya beliau mengatakan Allahumma muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik fakultu maka aku katakan ya Rasulullah awa innal qulub la tataqallab wahai Rasulullah apakah hati-hati ini terus berubah berganti-ganti, tataqallab. Qala na'am. Ma min khalqillahi min bani Adam min basharin illa anna qalbahu baina asba'aini min asabi'illah. Iya, tidaklah dari makhluk-makhluk Allah, dari anak Adam, dari manusia kecuali hatinya di dua jemari Allah. Fa insya Allah azza wa jalla aqamahu kalau Allah kehendaki, Allah tetapkan dia istiqamah. Wa insya'a azaghahu dan kalau Allah kehendaki, Allah simpangkan, Allah sesatkan. Fadat Allah Rabbana maka kita meminta kepada Allah Rabb kita an la yuzigha qulubana agar jangan menyimpangkan hati-hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ini diajarkan oleh Allah dalam Quran karena mungkin saja hati seseorang yang tadinya saleh Allah takdirkan menyimpang. Sangat mungkin, jangan bilang tidak mungkin. Maka Allah ajarkan doa Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan simpangkan hati-hati kami, jangan sesatkan hati-hati kami yang tadinya kami telah beriman. Ba'da id hadaitana, yang tadinya Engkau telah memberikan hidayah kepada kami. Dan tentunya Allah takdirkan kesesatan, Allah takdirkan kekufuran dan zaid dengan asbab yang adil. Allah pasti memiliki sifat adil. Maka seperti tadi, dikatakan ada sebab-sebab yang di belakang. Yang kecil tidak terlihat, ternyata itu membuat murka Allah tiba-tiba dicabut keimanannya. Dan kemudian dia sesat. Wa nas'aluhu an لَنَا مِنْ min rahmatan innahu huwal wahhab dan kita meminta kepadanya agar memberikan kepada kita dari sisinya rahmat sesungguhnya Allah al-wahhab innaka antal wahhab qalat qultu ya rasulullah aku katakan wahai rasulullah ala tuallimani da'watan ad'u biha li nafsi maukah engkau mengajarkan kepadaku satu doa yang aku berdoa untuk diriku qala bala Tentu aku ajarkan kepadamu. kuli ucapkan. Allahumma rabbin Nabi Muhammad. اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني ya Allah, رب Nabi, penguasa Nabi Muhammad SAW ampunilah aku dan dosa-dosaku dan hilangkanlah ghaidha qulubina atau ghaidha qalbi dan hilangkanlah kejelekan hati, kedengkian hati. Wa ajirni dan selamatkan kami dari kesesatan-kesesatan fitnah dan dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Ma ahyaitani selama aku hidup. Demikian ikhwan fillah azakumullah walaupun riwayat yang dikatakan lemah dikeluarkan Imam Ahmad, tetapi masing-masing dari kalimat-kalimat ini terkandung dalam hadis lain. Seperti hadis yang menyatakan bahwa hati tataqallab ada dalam hadis yang sebelumnya. Bahwa hati di dua jemari Allah juga ada dalam hadis yang sebelumnya. Sedangkan Rabbana la tuzigh qulubana ada dalam ayat Al-Qur'an. Sehingga wallahu taala alam. Kita tidak menyatakan bahwa hadis ini sahih dan tidak menjadikannya sebagai hujah. Tetapi kita menjadikan hujah pada hadis-hadis yang mengandung kalimat-kalimat yang ada dalam hadis ini. Nah, wa hadal ma'na ahaditsu katsirah. Kata Ibn Rajab dan yang semana dengan hadis ini sangat banyak dan sahih. Wa Muslim dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah ibni Amr bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna qulub bani Adam kulluha baina usba'aini min asabi'ir rahman. Bahwa hati-hati anak Adam seluruhnya di dua jemari Allah. kaqal bin wahid seperti satu hati. Yusrifu haitsu sya haitsu yadha. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Haitsu yasha. Thumma qala الله sallallahu Kemudian Rasulullah bersabda, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang memalingkan hati, palingkan hati kami ke dalam ketaatan kepadamu. Demikian ya khonifrin azakumullah. Dengan ini kita selesaikan syarah terhadap hadis yang keempat. Dan insya Allah yang akan datang kita masuk kepada hadis yang baru. Yaitu hadis yang kelima. Dan kita mendapatkan faedah yang sangat besar. Bahwa hati ini dalam keadaan kalmirjal. Kalmirjal. Seperti bejana air yang dalam keadaan mendidih. Maka dia terus bergejolak, terus berubah, tidak tetap. Sehingga karena hati terus berubah-ubah, terus berganti-ganti, tatakallaf, dan dinamakan kalbu. Liannahu tatakallaf, sebagaimana dikatakan oleh ahli lughah, kata ahli bahasa Arab, kenapa hati dikatakan dengan kalb, dengan qaf, lam dan ba? Karena memang qaf, lam dan ba ada kaitannya dengan kalimat taqallaba yuqallibu, taqallaba tataqallabu. Ya, yani bergoncang, berubah dan berganti-ganti. Terus dalam keadaan bergoncang. Berubah sesaat begini, sesaat begitu. Iman dalam hati kadang bertambah, kadang berkurang. Keimanan demikian dan juga amalan yang diyakini dalam hati kadang begitu. Dan juga ternyata dikatakan dalam hadis-hadis sini, kadang dia mukmin sore jadi kafir, dan kadang seorang mukmin pagi dari, jadi kafir. Maka apa yang kita telah usahakan jelas belum maksimal, maka kita harus maksimalkan dan apa yang telah kita amalkan jangan terlalu bangga dengan amalan tersebut. Doalah kepada Allah agar mendapatkan istiqamah dan sabat dan terus sampai matinya mendapatkan husnul khatimah. Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.